meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu terjunjung tinggi kepada Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang teguh di atas jalan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim Ya ayyuhalladzina aamanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Dalam keadaan meninggal dan berpegang teguh di atas dinul Islam agama Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai. الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 sampai 11. A'udzu billahi as-sami'il minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, Jangan pernah harta dan anak kalian memperdaya kalian, menipu kalian dari pikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang melakukan ini semua, Allah Subhanahu wa taala masukkan dia termasuk golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu. Wa anfiqu mimma Berikanlah dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas kalian saudara-saudara, terhadap rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas kalian min qabri ayyatiya ahadakumul maut sebelum datang kepada kalian kematian wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib kemudian orang tadi berkata ya Allah laula akhartani ila ajalin qarib kalau engkau akhirkan waktu hidupku pada masa berikutnya sehingga aku bisa menjadi orang yang bersedekah sehingga aku menjadi orang-orang yang saleh kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajalha tidak akan Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan kematian apabila Allah Subhanahu wa taala memutuskan kepada mereka Wallahu khabirun bima ta'malun dan Allah Subhanahu wa taala khabir maha memberitahukan terhadap apa-apa yang kalian lakukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah taala kita akan membahas satu buku yang berjudul bagaimana bila ada tiba yang diambil dari buku bahasa Arab yang berjudul Fasadatku nama Aku wa qalat liman dan saja. Bagaimana bila ada tiba-tiba satu buku kebenaran kepada diri seseorang akan kematian. Dan buku ini merupakan salah satu pembahasan yang membina keimanan seseorang semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sadar akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semakin peduli terhadap yang apa yang pernah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Buku yang penting ini berisikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang perjalanan seorang di alam akhirat yang pertama tentang perjalanan seorang ketika ajal menjemputnya. Masyarakat muslimin wal muslimat. Pembahasan seperti ini adalah satu pembahasan yang seharusnya kita perbanyak agar keimanan kita, kualitas keimanan kita terus bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang pernah diriwayatkan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Asiru halimalazat. Perbanyaklah kalian mengingat hari halimalazat yang akan menghancurkan kelezatan kenikmatan dunia kalian. Pada soal maut, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan itu adalah al-maut. Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hal ini dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi. Kemudian di dalam hadis yang berada oleh Ibnu Majah secara ringkas dengan sangat yang bagus dan baik hati di dalam kitab seluruhnya Nabi SAW mengatakan Anna rajulan qala Nabi saw Seseorang datang menjumpai Nabi saw Datang menjumpai Nabi SAW dan bertanya Ya Rasulullah Ayyul mu'minin Allah, Mana tadi antara kaum mu'minin yang lebih baik, yang lebih utama. Qala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahsanuhum khuluqa. Mereka adalah orang yang lebih baik akhlaknya, yang memiliki budi pekerti yang luar biasa. Kemudian Nabi ditanya lagi, "Fa'ayyul mu'minina akhiyat. Qala ahsanuhum lil maut zikra. wa ahsanuhum lima ba'dahum isti'dada. Ulaika akhiyat. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah menerangkan bahwasanya mukmin yang paling baik adalah mukmin yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ditanya lagi, siapakah mukmin yang paling cerdas, yang paling pintar wahai Rasul? Kemudian Rasulullah Sallallahu menjawab, mereka adalah orang yang selalu dan memperbanyak menyebut kematian, menyebut tentang ajal mereka, menyebut tentang umur mereka, menyebut kemanakah setelah ini mereka akan bertempat tinggal, kemanakah setelah ini mereka akan berdiam akan berdiam diri. Mereka selalu menyebutkan hal tadi, dan mereka itu adalah seorang mukmin yang selalu mempersiapkan untuk perjalanan masa depannya. Mereka adalah orang-orang mukmin yang cerdas kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ma hakku muslimin lahu syai' yusi fihi yamin lailatain fa wasiyatuhu maktubatun Adalah hak seorang mukmin ketika dia ingin tidur, ketika ia ingin bermalam, maka wasiat itu selalu tertulis di sebelahnya. Berkata Al-Imam Tibbi rahimahullah ta'ala Menafsirkan hadis Rasulullah SAW yang besar ini Tidak ada hak, tidak ada hak yang dilakukan oleh seorang mukmin kecuali menulis ketika dia hendak atau menjelang tidurnya satu wasiat kata Imam Al-Tibbi sesungguhnya seorang mukmin tidak tahu kapan ajal akan tiba menjumpai dirinya tidak tahu kematian akan tiba menjumpai dirinya oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan untuk menulis wasiat yang selalu tertulis di sebelah Tidak pernah ada satu malam kecuali wasiat tertulis di sebelah bantalnya. Tidak ada satu malam kecuali wasiat selalu tertulis di lemarinya. Tidak ada satu malam kecuali wasiat selalu ada di buku hariannya. Itulah hak satu kebenaran yang dilakukan oleh seorang mukmin. Imam Asyidi mengatakan, karena seseorang tidak tahu kapan ajal akan menjemput diri dia. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memegang kedua pundak Abdullah bin Umar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Aku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bimakibaya. kibaya." Nabi suatu ketika memegang kedua pundakku dan mengatakan, "Kun fit dunya atas gharib." Hiduplah kau di dunia ini wahai Ibnu Umar seolah-olah orang kau adalah orang asing. Al-Arabiyyun atau orang yang sedang melewati dunia ini atau orang yang, atau orang yang sedang melewati jembatan ini. Wahud nafsaka min ashabil kubur dan jadikan dirimu, rasakan dirimu min ashabil kubur selalu dekat dengan orang-orang yang berada dalam kubur. Masyaallah muslimin. Di dalam riwayat yang lain disebutkan Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini ibarat orang asing. awal amrun sabil atau orang yang sedang melewati dunia ini. Wa idza asbahta fala taqtadir al-mabda wa idza aslayta fala taqtadir al Apabila telah datang waktumu, waktu pagimu, maka jangan pernah engkau menunda amalanmu untuk waktu sore Ketika datang waktu sore maka jangan pernah engkau menunda untuk dikerjakan pada waktu pagi. Ambillah apa yang kita bisa. Ambillah kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas kita semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'malu ummati ma baina 60 ila 70." Umur umatku itu tidak lebih daripada 60 dan 70 tahun. Itu umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ma'asyar muslimin. Buku bila ada kita memberikan satu peringatan kepada kita tentang kematian. Dan kematian ini adalah hak dan akan nyata di depan diri kita. Dan kematian itu merupakan peringatan pertama ketika orang menyatakan iman kepada hari akhir. Ketika orang menyatakan iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada kitabnya, iman kepada nabi-nabinya, iman kepada hari akhir, maka mengingat kematian adalah langkah awal keimanan kita kepada hari akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah dan ayat ini sering kita hafal. Dan ayat ini selalu kita baca. Alif Lam Mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه تجعل الكتاب وتجعل هدى للمتقين فتدل بني الأخرى الإيمان الذين يؤمنون بالغيب mereka orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib Setelah mereka beriman kepada hal-hal yang gaib, maka akan lahir amal. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Mereka beriman yang gaib kemudian mengerjakan salat. Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyertakan iman kepada hari akhir akan melahirkan amalan-amalan, akan melahirkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala salah satu contoh dari perkataan yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa saja di antara kita yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia muliakan tetangganya. Di dalam sabda yang lain maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir entahlah dia berkata benar, berkata jujur atau dia dia. Perhatikan dari ayat-ayat yang saya baca tadi dan juga hadis Rasulullah SAW, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir akan menjadikan orang tadi beramal kepada Allah, akan menjadikan iman yang berbina kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah pembahasan tentang pembinaan iman. Bagaimana iman kita kuat? Bagaimana iman kita bisa menjadi teguh? Bagaimana iman kita bisa naik kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga kita menjadi seorang yang pernah dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala Yazidu imanul mu'min Keimanan seorang mu'min itu akan naik, naik, naik terus kepada Allah Hatta balabas sabah samawat Sehingga keimanan dia akan tembus langit yang tujuh perkataan dia didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dia selalu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa kepada Allah, maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan kasih terhadap apa yang mereka mintakan. iman imanul mukmin. Sebaliknya keimanan seorang mukmin akan drop, akan turun. Hatta ada yabqa fi qalbihi sarratun min iman sehingga tidak ada sebiji dari keimanan yang melekat di dalam hatinya. Oleh sebab itu tidak heran ketika kita menjumpai dia mengaku muslim tapi dia berbuat zina mengaku muslim, dia berbuat korupsi, mengaku muslim, dia menipu, dia berdusta dan lain sebagainya. Karena iman tidak ada dan tidak terletak di dalam hatinya. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, wal muslimat yang takut Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 101, 99 dan 101. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزهم إلى يوم يبعثون فاستنفر في الزور فلا أنساب لهم يومئذ ولا يتساءلون الله سبحانه وتعالى taala berfirman, "Hatta sehingga ketika datang kepada mereka kematian, hampir rabbir mereka semua akan berkata ya Allah kembalikan aku ke dalam duniaku. La'alli mudah-mudahan dengan aku bisa kembali lagi, bisa hidup lagi, bisa berkumpul dengan keluargaku. La'alli amal solehan aku bisa beramal soleh ya Allah. masa waktu terhadap apa-apa yang aku tinggalkan semasa hidupku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan mereka. Kala sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Perkataan itu adalah perkataan yang lama. Perkataan itu adalah perkataan andai-andai yang tidak mungkin terjadi. Allah nyatakan kala tidak sama sekali tidak. Kalaupun kalian ditakdirkan kembali lagi, kalaupun kalian ditakdirkan hidup lagi ke bumi ini, ke dunia ini, maka kalian tidak akan mengamalkan apa-apa yang kalian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Allah bantahkanlah. Tidak, sama sekali tidak. Inna kalimatun huwa qailuha. Perkataan itu adalah perkataan yang biasa mereka ucapkan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun di belakang mereka ada alam barzah alam tempat kumpulnya orang yang telah meninggal alam yang mana manusia tidak bisa menyatu di dalamnya ayat ini majelis muslimin adalah bantahan yang tegas adalah bantahan yang kuat kepada keyakinan kepada Allah yang mengatakan bahwasanya ada orang mati bisa hidup kembali ayat ini adalah bantahan yang tegas bahwasanya apabila orang itu telah mati maka dia akan menjadi hantu, maka dia akan menjadi buruk, maka dia akan menjadi kuntilanak. Karena sesungguhnya mereka itu berada pada alam barzah dan tidak mungkin menyatu dengan manusia. Wa min waraihim barzakhun ila Mereka akan berada di alam barzah sampai datang hari kiamat. Fa idza nufiqa maka ketika dibangkitkan hari kiamat, Fala ansar walahum ini maka tidak ada seseorang yang bisa mengenali saudaranya. Tidak ada orang yang bisa mengenali saudaranya. Dulu dilahirkan sama, satu rahim bahkan kebal dilahirkan. Ketika datang hari kiamat pada ansar tidak ada nasib, tidak ada nasab bagi mereka. Ini saudaraku, ini kakakku, ini ibuku, ini bapakku, ini pamanku tidak ada. tentang kematian. Dan juga pembahasan buku ini didasari dengan surah Al-Isra ayat 36. Ada pertanggungjawaban manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawaban manusia ketika mereka berada di akhirat kecil, yakni di kuburan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." sesungguhnya pendengaran wal dan penglihatan wal dan hati kalian semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berada di alam barzah Ma'asyiral muslimin yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala oleh sebab itu النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Dan diriwayatkan hadis ini oleh Imam Hakim rahimahullah taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Annahu qala li rajulin" Bahwa Nabi berkata kepada seorang Perkataannya adalah Ibtadim khamsan qabla khamsin Ambillah yang lima sebelum datang yang lima. kau qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang waktu atau masa luang. Masa mudamu ketika semua energi berkumpul kepada dia. Ketika dia bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Masa yang fit, masa yang penuh energi. Masa yang semua yang sudah sempurna. Pemandangannya sempurna, pandangan matanya sempurna. Tangannya juga sempurna, Kekuatan yang dia miliki sempurna. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu dulu ketika kamu muda untuk apa kau gunakan? yang kau qabla saqamika waktu sehat. Dulu ketika kau sehat, ketika kau bisa berjalan, untuk apa kau gunakan kesehatan tadi? Sebelum datang masa kabar sakit. Kesehatan merupakan suatu hal yang luar biasa. Kesehatan saat ini dijual belikan Kesehatan sekarang ini merupakan salah hal yang utama, terutama di negeri kita ini. Di negeri kita ini orang sakit, maka dia harus keluarkan uang. Kalau di negeri orang lain, maka keuangan atau biaya sakit itu tidak ada. Tetapi subhanallah, di negeri kita ini sakit atau waktu sehat itu luar biasa mahal. Wa minaka kayamu Ketika Allah berikan rezeki kepada engkau, ketika Allah berikan kekayaan kepada engkau, ketika Allah berikan pangkat kepada engkau, ketika Allah berikan kekayaan kepada engkau, untuk apa kekayaan itu? Kau mendapat trik sebelum datang waktu fakir. Itulah kehidupan manusia. Kemarin dia di atas, besok mungkin dia bisa berada di bawah. tidak waktu ruang. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin wal muslimin. Waktu para waktu yang sangat banyak kita miliki. 24 jam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Untuk apa kita lakukan? Jika Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan dalam surat Al-Asr wa al asr demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illa alladziina aamanu kecuali mereka yang beramal saleh wa 'amilus shalihat dan beramal dengan amal kecuali mereka yang beriman dan beramal dengan amal Dikatakan oleh Nabi SAW ada dua nikmat yang mana manusia tertipu di jalannya. As-sehat wal ketika dia sehat dan yang kedua ketika dia dalam kondisi dan memiliki waktu yang jika kau dalam musik waktu hidupku sebelum datang waktu mati. Ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga orang tadi bisa menggunakan waktunya dengan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan, kalau seandainya hari itu kita berbicara, maka hari itu akan mengatakan kepada kita, Ya nas, wahai manusia, ini yaumun jadi aku adalah harimu yang baru. Wahidah kalau syams, apabila matahari sudah tergelap, fala qalat arji'a ilaikum wa alqakum yawmal qiyamah maka aku tidak akan kembali kepadamu sampai aku bertemu dengan kalian di hari kiamat. Kalau hari itu kita kita berbicara, kata Imam an maka hari itu akan mengatakan kepada diri kita, Ya nas, wahai manusia, aku adalah hatimu yang baru. Dan apabila matahari sudah tenggelam, aku tidak akan kembali kepadamu dan aku akan bertemu dengan dirimu lagi di hari kiamat kelak. Apa yang kita amalkan pada hari ini tidak mungkin terulang pada hari Senin. Tidak mungkin terulang pada hari Selasa. Tidak mungkin terulang pada hari Rabu dan seterusnya dan seterusnya. Allah kami, Islam mengajarkan kepada kita untuk memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya, terutama untuk mempersiapkan kematian yang akan dijumpai setiap orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 185 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجورهم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Allah Subhanahu wa taala berfirman tiap-tiap jiwa akan merasakan kematian dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahamu barang siapa yang dijauhkan dari api neraka wa al jannata dan dimasukkan ke dalam surga Allah faqad faz dia telah mendapatkan satu kesuksesan satu kebahagiaan di dunia ini wa man hadatsun dunya dan tidaklah kehidupan dunia ini merupakan kesenangan yang memperdayakan siapa oleh sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang kematian, "Lau ta'lamuna ma'alamu, la tuhiddu khalilan, wa la tuhiddu kathiran." Rasulullah Alaihi. Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang kamu tahu dari kematian, maka kalian akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Utsman bin Affan radhiyallahu taala ketika itu berada di sebelah mudahnya dan mengatakan kepada budaknya dan menangis setelah itu. Kemudian pun budaknya Hani mengatakan wahai Utsman, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Yang tadinya engkau tidak menangis. Maka Utsman mengatakan, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, al-qabru awal manazil akhirah. Faman najaminhum fama ba'dahu fama ba'dahu aisara min aisara lahu wa man lam yunju minhu fa inna ba'dahu ashadda min ashadda lahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kuburan itu merupakan akhirat kita yang pertama kali siapa saja orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburan maka dia akan selamat maka akan mudah hisab setelahnya dan barang siapa yang tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia akan susah setelah Allah menyatakan di dalam Al Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap seseorang akan mengalami kematian. Tetapi ternyata manusia memiliki satu sifat benci dan tidak mau terhadap kematian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul katakan wahai Muhammad, innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, katakan innal mauta kematian yang kalian lari daripadanya fa innahu mulaqikum sungguh akan bertemu dengan kalian Allah Subhanahu wa taala sudah bahwa pada sifat manusia itu adalah benci sifat manusia itu adalah takut akan kematian karena ikhwan dan maka Allah Subhanahu wa taala kematian itu adalah pemutus segala kenikmatan dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah mengatakan, "Khatam Nabi Shallallahu Khatam wa khatam an yaminihi wa shimalihi." Nabi pernah menggariskan yang lurus. Kemudian Nabi katakan, ini adalah manusia. Sementara yang kanan dan kirinya adalah kematian. Maka jika garis ini bertemu dengan garis yang lurus, akan datang kepada mereka kematian, akan menghapuskan dan memutuskan segala macam kenikmatan-kenikmatan yang mereka dapatkan. Ma'asyur muslimin Benci kepada mati Atau takut kepada mati Merupakan penyakit hati yang mesti kita hilangkan Apabila orang benci kepada kematian Maka akan terjangkit satu penyakit Yang dinamakan istibahun hawa Mengikuti hawa nafsu Dan juga tulul aman, Seperti perkataan Ali bin Abi Thalib Inna akhwahu akhwahu ma alaikum Iznani tulul amal wa kasrat tulul amal wa tibaul hawa. Sesungguhnya aku akan aku takut menimpa kalian dua penyakit. Apa itu? Kata Ali bin Abi Thalib adalah kasratul amal kalian banyak bercita-cita berangan-angan berandai-andai. Wa ittibaul hawa dan penyakit yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Apabila dua penyakit ini ada pada diri seseorang, maka akan lahir enam penyakit yang lain yang akan melemahkan ketaatan seorang, yang akan memandulkan rasa kepekaan dia kepada kematian. Penyakit yang pertama itu kata Ali bin Abi Thalib adalah takdirul taat orang tadi sangat sedikit sekali ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sholat besok tidak sholat. Hari ini puasa besok tidak puasa. Hari ini sedekah besok tidak sedekah. Hari ini taat, besok maksiat. Hari ini menjadi orang soleh, besok menjadi orang soleh. Itu penyakit yang pertama. Penyakit yang kedua yang akan dihasilkan dari dua penyakit yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib tadi adalah takut taubah wa akhirun taubah. Dia akan mengakhirkan masa taubatnya. Ketika dia berbuat dosa, ah nanti saja masih ada Allah, masih ada waktu yang Allah berikan untukku pada hari ini. Mungkin besok saya bisa bertobat, lusa saya bisa bertobat. Saya masih usia, saya masih 30 tahun. Usia saya masih 20 tahun. Itu penyakit ikhwan Penyakit yang dilahirkan dari perkataan saya, irtibahul hawa ikuti hawa nafsu dan banyak berharap terhadap sesuatu yang tidak pasti dan tidak mungkin. Kemudian yang berikutnya adalah ada penyakit yang berikutnya dinamakan takdul maksiat. Ada banyak maksiat dia lakukan. Kemudian penyakit yang berikutnya semakin redup semangat dia untuk menuntut ilmu di ilmu agama. Kemudian penyakit yang berikutnya dia akan memiliki hati yang kaku, taksu, hati yang kaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin. Yang Allah Subhanahu wa taala Penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi dari penyakit hati akan mudah dicernakan dan akan mudah diterapi dan diobati dengan cara pertama banyak mengingat tentang ajal apabila ajal itu tiba kepada kita. Yang berikutnya mengingat tentang kematian dan mati mendadak. Yang berikutnya mengingat tentang masalah kuburan dan itulah adalah tempat tinggal kita setelah Dan yang berikutnya adalah dengan cara memperbanyak mengingat akhir. Mahajilah ya muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak orang yang lupa dan pura-pura ketika disebut kematian atau ketika disebut kematian bagi dia, maka dia akan menyatakan ah sudahlah jangan sebut mati, mati dulu juga ada ini. Masih lama umur yang kita miliki. Kalau dia adalah pedagangnya sudah dagang dulu baru mati. Kalau dia pejabat maka mati dulu jabatannya baru nanti ngomong mati. Ketika dia orang bekerja maka bekerja dulu lah baru kita berbicara mati. Masih muda bicara mati. Perkataan-perkataan ini selalu menjadikan alasan pertama ketika dikatakan kepada mereka wasari ila maghfiratin min rabbikum bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala mereka mengatakan tunggu dulu tunggu tunggu dulu wahai saudaraku tunggu dulu wahai temanku saya masih muda saya ingin menikmati kehidupan dunia ini dengan sepuas-puasnya Ma'asyiral muslimin sesungguhnya kematian itu akan terjadi dan apabila Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kematian atas diri dia, maka tidak bisa kita menduganya lagi. Kematian ini pula pernah dialami oleh manusia yang paling mulia, manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Siapakah beliau? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu sempat beberapa orang tidak percaya dengan kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika disebutkan kematian yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad itu meninggal, maka saya akan penggalnya. Itulah yang terjadi di kalangan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah seorang yang sangat dicintai dan dikasihi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taala anhu berdiri di atas mimbar mengumpulkan para sahabatnya dan berceramah amma ba'du maka kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah ta'ala hayyun la yamut wahai para sahabatku hari ini siapa yang menyembah Nabi Muhammad maka Nabi Muhammad telah meninggal dunia hari ini siapa yang menyembah Allah maka Allah hayyun la yamut Allah maha hidup dan tidak mati kemudian beliau membaca ayat Allah Subhanahu wa taala wa ma muhammadun illa rasul qad khalaq min qablihi rusul afa in ma aw ila qalatum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi fa yadurra Allah Muhammad itu adalah seorang rasul telah datang rasul-rasul sebelum dia. Apa in mata? Apabila Nabi Muhammad itu meninggal dunia, atau atau tak terbunuh, in qalatum ala aqabikum kalian akan berbalik dari kaki-kaki kalian. Wahai yang kalian, siapa saja di antara kalian yang berpaling daripada kaki-kaki mereka, murtad daripada ajaran Allah, tidak mau menjalankan agama Islam ini, tidak mau mendirikan syariat Islam ini, pada Allah syai'a, Allah tidak akan rugi selama-lamanya. Allah tidak akan rugi sedikit pun atas perbuatan kalian. Setelah para sahabat mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, mereka semua merasakan seolah-olah karena hadis ayat nazarat fi hadzal seolah-olah ayat itu diturunkan pada hari pada hari itu sudah lama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Dan pada waktu itu mereka baru sadar bahwasanya manusia yang pernah mereka cintai, manusia yang pernah menunjukkan mereka dari zaman kejahilian menuju zaman Islam telah meninggal dunia. Allah itu masalah sadar dan langsung membaca bahwa Muhammad illa rasul qad khalaq min qablihi rusul Apa in mata aw qutila qalatum ala aqabikum ayat itu pada saat itu pada hari itu menjadi terkenal dan semua orang Madinah mengucapkannya tentang peristiwa tentang satu kabar meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Ada satu cerita yang ingin saya ceritakan tentang kematian itu ajal tadi menjemput yang mulia Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu peristiwa yang wajib kita jadikan sebagai suri teladan, contoh bagi umat muslimin, bagi kaum ibu, kaum hawa yang merasa mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh bagi mereka yang masih hidup, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan umatnya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari درجة عائشة رضي الله تعالى عنه لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغشاه الموت ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di ranjang kematian, فجعل يطلب إناء من ماء فجعل يدخل يده بالماء وينسى فيهما يده فقال لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن للموت لسكرات للموت لسكرات حتى يقول إلى رفيق الأعلى إلى رفيق الأعلى ada satu peristiwa bagi orang yang hidup melihat contoh peristiwa yang pernah ada kepada manusia yang paling mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang kepada beliau kematian maka Aisyah radhiyallahu taala istri beliau yang paling setia istri beliau yang paling beliau kasihi menceritakan tentang bagaimanakah peristiwa ajal ini sampai kepada Rasulullah SAW. benci kepada kalian. Kenapa kalian ingkari rezeki tadi? Allah Subhanahu wa taala telah jadikan rezeki bagi kalian. Kenapa kalian ingkari rezeki tadi? Dalam sebuah riwayat dalam sebuah riwayat dan riwayat ini dikuatkan dengan beberapa riwayat-riwayat yang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika memutus malaikat untuk mencabut roh orang tadi, maka malaikat tadi mengatakan, Wahai manusia, kenapa kalian menangis? Apakah dengan aku mencabut ruah saudaramu tadi, aku mengambil rezeki kalian? Apakah dengan aku memanggil roh orang tadi, aku mengolimi orang tadi, kata malaikat tadi? Tidak. Sesungguhnya ajal Allah apabila datang menyukai kalian, maka agar itu tidak akan diakhirkan. Wajah Allah jadikan rezeki bagi kalian akan tapi kalian mengingkarinya. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون Kamu mengganti rezeki Allah yang Allah berikan atas kalian dan kamu mendustakannya. Mengapa ketika nyawa sampai kepada kerongkongan mereka, padahal kamu tahu dan melihatnya, dan kami lebih dekat dari orang tadi daripada kalian. Kenapa kalian tidak pernah sadar dengan kejadian ini? Kenapa kalian tidak membuka mata kalian? Kenapa kalian tidak melihat ketika kami sudah dekat di atas kepala mereka dan dekat dengan kerongkongan mereka? Kalian tidak pernah mengingat tentang masalah kematian. Wahai muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya perjalanan ditariknya harus seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis-hadis yang sahih bagaimanakah perjalanan roh tadi. Apabila roh tadi adalah nafsu thayyibah, adalah jiwa yang tenang, maka roh tadi akan keluar dari tubuhnya, akan dicabut oleh malaikat seperti air yang keluar dari ceret. Tetapi kalau roh tadi adalah nafsu khabisah, jiwa yang jelek, maka keluarnya akan susah dan akan mengalami kebedihan-kebedihan namun bisa dicari. Ma'asyur muslimin Kejadian yang pernah dialami oleh manusia yang paling sempurna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Inna lilmau ila diterangkan pula dalam Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh anak beliau Fatimah radhiyallahu taala anha. Pada waktu itu Fatimah radhiyallahu taala anha mendampingi Rasulullah SAW ayahandanya ketika berada pada Raja kematian. Kemudian Fatimah mengatakan, Ya Abada, La karba ba'da yaum Tidak ada kepedihan setelah hari Setelah itu Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan inna lillahi wa inna Kematian itu memiliki satu kondisi yang amat berat, dengan nama jenuh. Perkataan Rasulullah SAW ini adalah hak dan benar. Kematian memiliki sakral. Kematian memiliki satu peristiwa yang akan mengguncangkan seorang, yang akan menyakitkan seorang. Sehingga pada waktu itu, Kaab pernah ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala karena pernah ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala dan Umar berkata kepada Ka'ab, "Ya Ka'ab, hadisna 'anil maut wahai Ka'ab, beritahukan ceritakan kepadaku tentang kematian yang pernah engkau dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Ka'ab mengatakan, "Na'am ya Amirul Mukminin, baik wahai Amirul Mukminin." Kemudian Ka'ab menceritakan tentang kondisi ajal apabila tiba sakaratul maut berjumpa dengan diri dia. Ka'ab mengatakan, "Huwa tatusnin kathir syaw, udkhila fi jawfi rajulin, fa'udila kulla syawkatin bi'irqin, ثم جلبه رجل شديد الجلب فأخذ ما أخذ وأبصر ما أبصر kata Ka'ab wahai Amirul Mukminin kalau engkau ingin tahu tentang kematian maka aku akan ceritakan tentang kematian tadi Kematian itu adalah ibarat tangkai yang berisikan duri di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Duri yang sangat kuat, duri yang sangat tajam. Kemudian tangkai tadi dimasukkan ke dalam mulut seseorang, dimasukkan ke dalam mulut seseorang, kemudian ditarik dengan kuat. Itulah rasa sakaratul maut yang akan dialami oleh seseorang ketika ajal tiba menjemput dia. Fa'amada ma'amad Allah maka setiap duri yang ada di kakek-kakek tadi mengenai setiap tenggorokan dan kerongkongan yang telah dilewati oleh kakeknya. Itulah kondisi ketika orang berada dalam sakarat tersebut. Kemudian Amr Amr bin As radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan kepada seorang sahabatnya wahai sahabat Aku ingin mendapatkan seorang yang kuat, yang bengis, yang aku mendapatkan peristiwa sakaratul maut bagaimana sakaratul maut itu akan menjumpai ini. Kemudian setelah itu Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhu yakni berada pada sakaratul maut dan orang yang pernah diajak bicara tadi menanyakan kepada Amr bin Al-As Wahai Amr bin Auf, engkau dulu pernah menceritakan kepadaku tentang sakaratul maut. Sekarang kau alami sendiri sakaratul maut ini. Bagaimana rasanya sakaratul maut ini menimpa diri kau? Kemudian Amr menjawab, wahai sahabatku Tawila, sesungguhnya sakaratul maut yang saya alami sekarang ini seperti diriku berada di hempitan langit yang tujuh yang jatuh kepada aku Sementara diriku berada pada posisi yang paling bawah, aku tidak bisa keluar dari hempitan langit ini. Seperti diriku keluar dari lubang jarum yang sangat kecil. Sangat susah sekali. Nafas tidak bisa. Apa-apa tidak bisa. Kemudian diriwayatkan dalam satu riwayat tentang peristiwa Sakaratul Maut. Diriwayatkan dalam riwayat-riwayat Israiliyah tentang peristiwa Sakaratul Maut. Pada waktu itu Nabi Musa alaihissalam tanya, Ya Musa, kaifa wajadtan maut? Wahai Musa, bagaimana engkau dapatkan kematian ini? Kemudian Musa menjawab, alaihissalam, Musa menjawab, wajadtu nafsi kahayyin, kasyatin hayyin, baina yadil mustat Kata Musa alaihissalam, aku dapatkan diriku ketika aku berhadapan dengan mati maka diriku ini seperti seekor kambing yang hidup berada di depan orang yang sedang ingin menguliti tubuh. Jadi kambing yang hidup dikuliti itu rasa samadul maut yang ada di depan ini Masyarakat muslimin wal muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Harun al-Rasyid rahimahullah taala pernah mengadakan satu peristiwa makan-makan dan mengumpulkan semua pegawai-pegawai. Ingin mengadakan satu acara kenegaraan dan menghadirkan seorang penyair terkenal Abu Aliyah. Dan pada waktu itu Harun al-Rashid menginginkan penyair tadi melantunkan syair-syair yang bisa menyemangatkan dan bisa memuji beliau karena keberhasilan memimpin negaranya. Kemudian setelah itu dalam giliran penyair tadi mengeluarkan syair dari beberapa orang dan mengatakan jika nyawa telah tangga di hadapan hati yang berdetak saat itu kamu akan tahu dan pasti bahwasanya selama, selama ini kamu terpercaya. Setelah mendengarkan perkataan Harun al-Rashid jika nyawa telah meregang artinya ketika nyawa ini ingin dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan hati yang berdetak, di hadapan seorang jiwa yang takut akan mati. Maka apa yang terjadi? Kata penyair tadi, saat itu pasti akan tiba dan saat itu pasti akan datang. Dan kamu saat ini telah berdaya dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Lalu menangislah Harun al-Rashid. Dan ketika itu Harun al-Rashid menangis dan mengunci kamar. Dan pada waktu itu penyair tadi ditegur. Abu Atiyah ditegur. Wahai Abu Atiyah, kenapa engkau mengucapkan syair-syair tentang masalah kematian? Kemudian Harun al-Rasid langsung keluar kepada pengawalnya. Wahai pengawal, biarkan dia berkata terhadap apa-apa yang dia katakan. Sesungguhnya apa yang dia katakan adalah benar. Sesungguhnya apa yang dia katakan adalah hak. Kalau katanya diriku tidak pernah mengingat pemutus kenikmatan, tidak pernah mengingat pemutus cita-cita, maka diriku akan tenggelam di dalam dunia ini. Itu soal khalifah Harun al-Rasyid. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Ini ungkapan penyesalan mereka Apabila telah datang kepada mereka kematian, maka mereka mengatakan, Ya Allah, kembalikan aku kepada kehidupanku semula, supaya aku bisa beramal dengan amal yang baik. Kemudian, ada satu cerita yang dinukil oleh pengarang buku ini. Ada satu cerita tentang seorang pemuda yang mengalami kecelakaan di jalan. Dan pemuda tadi ditolong oleh seorang polisi dan ditaukinkan dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian pemuda tadi menunjukkan darinya ke langit dan mengucapkan la ilaha illallah. Dan orang tadi atau pemuda tadi meninggal dunia dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Setelah itu polisi yang menyelamatkan pemuda tadi akibat kecelakaan dan tabrakan yang mereka yang beliau alami maka murid tadi datang ke orang tuanya dan bertanya kepada orang tuanya, sesungguhnya anakku telah mengucapkan syahadat la ilaha illallah, la ilaha illallah di akhir hayatnya. Kemudian orang tuanya mengatakan, sesungguhnya anak saya tadi baru bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sekitar dua minggu yang lalu. Kemudian pengarang buku tadi membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Innamat taubatu على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليس من توبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت فقال قال إني تبت الآن Sesungguhnya taubat itu Sesungguhnya tobat di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengerjakan dosa kejelekan halatin dengan sebab dia tidak tahu. Tsumma yatubuna min qarib. Kemudian dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat dosa kemudian selalu dan menyegerakan tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asbi sayyi'atan hasanatan tahuma. Fa kata Allah Subhanahu wa taala mereka itu orang yang akan diberikan taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allah dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Dan taubat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lilladzina ya'maluna as-sayyi'at sementara mereka berbuat kejelekan dan dosa hatta idza hadara ahadahumul maut dan dia belum sempat bertobat kepada Allah dan mengatakan ini itu betul benar. Hadis ini ayat surat al nisa ayat 17 dan 18 ini sangat berhubungan sekali dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah yakbalu taubat abdin ma'alam lam Allah Subhanahu wa taala mengampuni taubat seorang hamba selama nyawa dia belum berada di dalam tenggorokan dan kerongkongan mereka. Bayangkan ya, ikhwan din yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di atas pundak orang lain dengan menggunakan kain kafan yang putih. Dan semua orang mengatakan cepat, cepat, cepat, cepat. Dan itu merupakan sunnah yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan mempercepat menguburkan jenazah seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerintahkan para sahabatnya untuk mengukur orang-orang yang gugur di peperangan Uhud dibagi pada jarak mereka sangat dekat. Ketika terjadi peperangan Uhud, telah gugur di sana 70 orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah SAW tidak perintahkan keluarganya untuk memindahkan jenazah-jenazah mereka ke bagi. Tetapi Rasulullah SAW perintahkan mereka untuk dikubur di Kalau seandainya orang yang mengatakan atau orang yang membolehkan memindahkan jenazah itu melihat hadis Rasulullah SAW dan kejadian yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, maka niscaya mereka insya Allah akan tidak mau memindahkan jenazah-jenazah seperti yang kita lakukan tadi. Ada orang meninggal di Jakarta, maka keluarganya sibuk untuk memindahkan jenazahnya ke Solo. Ada orang meninggal di Jakarta, maka keluarganya sibuk untuk memindahkannya ke Sulawesi. Ada jenazah yang meninggal hari ini, maka keluarganya sibuk pertama kali menyiapkan akomodasi untuk memindahkan orang yang mati tadi ke Irian, ke Solo, dan tempat-tempat yang lain. Ada saudaranya yang meninggal ketika umrah, maka dia sibuk untuk membeli peti mati dan yang lain dipindahkan ke Indonesia untuk dikuburkan di Indonesia. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada mereka untuk mempercepat yakni orang yang meninggal asri'u bil tadi wa in kana khairan fa khairan tuqaddimunahu ila Allah wa in kana syarran fa syarrun tad'unahu ala riqabikum kalau yang mati itu adalah orang yang baik, maka itu adalah kebaikan yang Allah Subhanahu yang kalian persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu adalah kejelekan, maka kejelekan itu adalah yang kalian persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita berada di atas pundak seseorang, pundak seseorang digotong rapi-rapi. Kemudian setiap orang yang menggotongnya ada yang menangisinya, kemudian ada yang tidak menangisinya, ada yang berkata di dalam hatinya ini baik tidak orang ini. Atau ada orang yang mengatakan sayang sekali kau mati cepat. Banyak sekali kebaikan yang belum kau tebarkan. Dan banyak sekali orang berkata ketika kita mengusung mayit. Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin yang maka Allah Subhanahu wa taala Ketika orang berada di alam kubur, ketika orang dimasukkan ke dalam liang lahat dan kuburan sudah mulai menimbunnya, maka mintalah ampunan kepada saudara kita. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari dan Nasai. Isalu lahu tafbir. Mintalah ampun kalian kepada saudara kalian yang meninggal. Mintalah ampun kalian kepada mereka. Fa'innahul ana yus'al karena pada hari ini orang yang kita kuburkan tadi ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintalah ketetapan ketumbuhan iman kepada orang yang dikuburkan pada hari ini. Masyaallah muslimin. Ketika orang berada di alam kubur, maka dia akan mendapatkan satu kejadian-kejadian seperti yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kejadian-kejadian ini berupa azab dan nikmat kubur keyakinan ahli sunnah wal jamaah tentang apakah ada kubur itu ada atau tidak. Maka mereka semua mengatakan bahwasanya ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya azab dan nikmat kubur itu ada. Akan tetapi azab dan nikmat kubur ini yang berbeda-beda atas setiap seseorang. Azab dan nikmat kubur itu adalah ada. Azab dan nikmat kubur itu adalah ada. Dan itu merupakan kesepakatan ulama Ahlussunnah wal Jamaah akan tetapi mereka berselisih apakah azab dan nikmat kubur ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jasad dan rohnya sekaligus. Pendapat yang pertama bahwasanya azab dan nikmat kubur itu hanya ada pada rohnya saja tanpa jasad. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya azab dan nikmat kubur itu akan ditimpakan, akan dialami oleh seorang untuk jasadnya dan rohnya sekaligus. Di dalam permasalahan ini, para ulama berselisih pendapat. Tetapi yang rajih yang benar, yang rajih dan yang benar adalah pendapat yang pertama, pendapat yang kedua yang menyatakan bahwasanya azab dan nikmat kubur tadi berlaku untuk jasad dan rohnya sekaligus. Pendapat ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah dan termasuk imam yang paling banyak membicarakan masalah ini adalah Imam At-Tahawi di dalam kitabnya Syarh Al-Aqidah At-Tahawiyah atau dalam kitab kitab kitab al sahawi Aqidah al sahawi Tetapi nah, di sini memang Allah Subhanahu wa taala dalil yang menyatakan bahwasanya azab dan nikmat kubur itu adalah hak dan nyata. Ghafir ayat 46. Ghafir ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru api neraka yu'raduna akan ditampakkan kepada mereka Wudhu dan wajibnya pada siang hari dan pada sore hari wa yawma taqumu sa'ah dan ketika datang hari kiamat ada itu ala Fir'aun masukkan keluarga Fir'aun kepada azab yang paling pedih. Di sini dalam surat Ghafir ayat 46 Allah menyatakan an-naru akhirat disampaikan kepada dia ketika pada waktu pagi dan waktu sore. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berada di alam kubur itu mendapatkan nikmat dan azab kubur. Wa yawma ketika datang hari kiamat, maka masukkan semua pengikut Firaun ke dalam api neraka. Di dalam hadis Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah hadis yang menceritakan tentang pertanyaan-pertanyaan orang yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih malaikat untuk menanyai orang yang berada di alam kubur. Salah satunya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini adalah hadis hasan gharib dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Idza qubira al-mayyit apabila mayit itu dikuburkan, aw atau salah seorang kalian dikuburkan, Allah membalakani akan datang kepada dia dua malaikat. Aswadani Abdullah yang berwarna biru dan berwarna hitam. Dan namanya adalah Buka dan Nakir. Kemudian malaikat tadi akan bertanya kepada bapaknya, Wahai bulan, apa yang engkau katakan tentang La ilaha illallah? Maka mereka mengatakan, aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apabila orang tadi bisa menjawab pertanyaan kubur yang demikian, maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan kuburannya dan akan memberikan cahaya kubur. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya kepada kuburannya dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keluasan di dalam kuburan. Baik dalam muslimin Inilah posisi yang pertama yang dialami orang yang ada di dalam kubur sementara dia termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya Kemudian yang berikutnya Apabila dia orang yang tidak beriman kepada Allah dari kalangan orang-orang munafik, orang-orang kafir, maka orang tadi tidak bisa menjawab pertanyaan itu Dan orang tadi akan dihapit oleh bumi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada bumi, wahai bumi, hapitlah orang tadi sampai diceritakan hatta فتختلف أبداعه ولا يزال فيها معذبا حتى يبعث الله تعالى من مبدعه ذلك dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Kalau orang tadi termasuk orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan bumi untuk membunuhnya, untuk mengambil. Dan diceritakan dalam hadis Nabi SAW ini sampai tulang-tulangnya remuk dan tulang-tulangnya patah. Tulang orang tadi sampai menjadi rebus dan menjadi batu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang tadi tetap diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama zala mu'azzaban hatta lahum Orang tadi tetap diazab di dalamnya hatta yab'ath Allah taala min manja'ihi sampai Allah bangkitkan dia dari alam kubur. Jadi kalau ada pertanyaan Ustaz, kapan dan sampai jam berapa orang itu disiksa di alam maka kita jawab Allah akan menghadapnya sampai datangnya hari kiamat. Dan itu adalah azab yang pertama kali dari kehidupan akhirat kita. Dan azab yang ada di neraka nanti lebih pedih dan lebih syadid, lebih parah daripada azab yang ada di dunia. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, "Idza al 'abdu fi qabrihi" apabila seorang itu diletakkan di atas kuburannya, Letakkan di atas kuburannya artinya diletakkan di dalam yang lahatnya. Wa inna la yasma'u qara'an 'alaihim idza sehingga suara kelompok mereka tanda mereka sudah tidak mulai lagi terdengar ada lagi, akan datang kedua malaikat kepadanya kadang kata yang binti sampai tidak didengar suara kelompok untuk keluarga tadi atau untuk mayat tadi bukan mengartikan kepada kita kalau ada orang mati maka dibumbui sampai tujuh hari tujuh malam. Ketika ditanya kenapa antum menunggu kuburan saudaraku supaya malaikatnya tidak datang, supaya malaikatnya takut. Kemudian dibikin di sana teror, dibikin di sana lampu. Ketika ditanya untuk apa teror dan lampu tadi, mereka mengatakan yakni untuk di ajikan atau untuk mengaji di atasnya. Saya katakan kita beriman sajalah terhadap hari ini. Orang berada di atas kuburan tadi, orang tidak berada di atas kuburan tadi, tetap pertanyaan malaikat akan datang kepada dia. Dan pertanyaan ini pertama, tolong dihafalkan tiga-tiga aktivitas di dalam kubur bisa. Pertama pertanyaannya adalah taqulu fi hadzal rajul? Apa yang kalian katakan kepada orang ini? Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia bisa menjawab, maka dia akan menjawab asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Kemudian apa kitab yang Allah ajarkan atas kalian? Apa dia dan siapa nabi kalian dan apa, apa agama kalian? Ini pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Pertanyaan ini, ma'asyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muslimat hanya mampu dijawab oleh orang-orang yang beriman kepada Allah seperti yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 27 halaman di buku Al-Qur'an ke-16. Ayat ini merupakan dalil yang sangat jelas orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan kubur, orang-orang yang lulus tes, yang lulus fitnah daripada fitnah malaikat di alam kubur adalah Yusabitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah akan menetapkan hati orang-orang yang beriman bil qawli tsabit. Kasih garis bawah di bawah perkataan bil qawli tsabit atau maksudnya dikatakan oleh Allah Subhanahu Allah akan teguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat. Penafsiran al quran sabit dengan perkataan yang teguh ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir. Mereka semua mengatakan bil qaul sabit di sini adalah tauhid dengan tauhid kepada Allah Subhanahu Bil qaul dalam surat Ibrahim ayat 27 adalah bil qaul sini dengan tauhid. Jadi orang yang bisa menjawab pertanyaan siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu adalah orang yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Kalau dia pernah berbuat syirik kepada Allah, tentunya dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa Yang akan menjawab, yang akan bisa menjawab pertanyaan kubur adalah mereka yang beriman kepada Rasulullah SAW orang yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW mereka tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang gugur. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan memberikan ketetapan hati bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap, perkataan yang tetap di sini adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fitnah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan azab yang mereka jumpai adalah Allah Subhanahu wa taala merubah amalan-amalan jelek dia menjadi seorang yang bisu dan tuli, yang tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar. Dan azab tadi dibawakan dan adab tadi dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala an bahwasanya apabila seorang itu meninggal dan orang itu ditanya tentang nabinya maka dia menjawab ha ha nanti aku tidak tahu maka Allah Subhanahu wa taala dan remukkan tulang tulang Kemudian di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain juga dengan lafaz yang sama. Orang-orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan kubur maka dia akan dihidupkan satu kondisi yang berat pada dirinya sehingga dia tidak bisa yakni uh, keluar dari mana ada kubur tadi. Dan disebutkan di dalam ayat 17 bahwasanya amalan-amalan yang jelek yang dilakukan oleh seseorang akan berubah menjadi orang yang bugis dan orang yang dendam dan orang lain tidak pernah mendengarkan rintihan dia dan permohonan maaf kepada diri dia atau kepada Allah Subhanahu wa taala karena yakni mereka telah jika Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bisu dan orang yang tuli. Kemudian yang adalah Allah Subhanahu wa taala Subhanahu wa taala mengatakan sebaik-baik bekal adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala wa tazawwadu fa inna khairal taqwa maka persiapkanlah diri kita untuk menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala maka jangan pernah seorang di dalam kehidupannya yang menjadikan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Kemudian yang berikutnya, saya ingin menjaga baju batu dari ya, percikan-percikan air kecil. Dan ini termasuk salah satu sebab terjadinya ada kubur nanti ketika datang hari kiamat. Kemudian yang berikutnya, mari kita Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pertama kali ditanyakannya pertanyaan-pertanyaan kubur salah satu hadis yang dibawa oleh pengarang buku ini adalah hadis yang menceritakan tentang kuburan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kuburan yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kuburan yang tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kuburan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meluaskan kuburan bagi mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala seluas 70 hasta kali 70 hasta. Itu luas kuburan. Kemudian yang lainnya orang-orang yang tidak diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburan. Orang-orang yang tidak pernah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburan, maka kuburannya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kejadian itu terjadi sampai datangnya hari kiamat. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dari buku ketika ada e, menemui diri kita. Namun yang di beberapa pembahasan-pembahasan buku ini hanya sifatnya renungan-renungan atau edisi-edisi khusus tambahan daripada mualim. Yang utama daripada pembahasan kita pada siang hari ini adalah tentang bagaimanakah ajal apabila menyebut diri kita dan kematian itu apabila menyebut diri kita. Untuk lebih jelasnya saya tidak sesi tabligh akbar yang kedua ini insyaallah taala kita akan membuka pertanyaan-pertanyaan yang mudah-mudahan dengan pertanyaan ini akan membuka hati kepada Allah dan akan meluruskan pandangan kita tentang adanya hari akhir atau alam Kalau kita sudah pertanyaan pertama, kalau kita sudah bertobat kepada Allah, Apakah tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa masih ada siksa di akhirat kelak? Allah Subhanahu wa taala tu berfirman tu ila Allah jami'an ayuhal mu'minun dan bertobatlah kalian semua wahai orang-orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pintu taubat kepada kita semua sebelum nyawa itu berada di tenggorokan atau kerongkongan kita. Dan ciri-ciri taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taubat yang memiliki tiga hal. Pertama adalah taubat seseorang yang menyatakan tadi perbuatan dia adalah dosa dan diakui perbuatan tadi adalah dosa. Sama yang kedua adalah menyesal terhadap apa-apa yang mereka lakukan, menyesal terhadap apa yang mereka lakukan, dan penyesalan ini adalah penyesalan karena perbuatan dia, bukan karena orang lain. Dan yang ketiga, salah orang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah mengakui setiap perbuatan yang mereka lakukan adalah salah dan adalah dosa kepada Allah Subhanahu Dan syarat yang berikutnya kita bawa oleh para imam, para imam apabila tobatnya ini berkaitan berkenaan bersangkutan dengan orang lain maka sangkutannya harus dibereskan kemudian yang berikutnya ditawarkan oleh Syekh Muhammad bin Sadat al dengan cara apa? dengan cara bertobat dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia sudah bertobat dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala maka insyaallah tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau ngaji seperti pengajian ini, tapi suami kita kurang berkenan, apakah yang harus kita, apakah harus kita mentaati untuk tidak pergi padahal sholat menipu itu adalah allah. Pertama, apabila perginya antum menghadirkan satu malor atas kelanggengan hubungan rumah tangga antum maka lebih baik kita meminta izin kepada suami kita dan berusaha merayu suami kita untuk mengikuti kajian-kajian seperti ini daripada berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada pelesiran di tempat-tempat yang tidak ada gunanya di mall dan sebagainya lebih baik kita gunakan untuk jadi e, mendengarkan kajian-kajian seperti ini tetap orang tadi harus taat kepada suami dan tetap wanita tadi harus memperhatikan hak-hak suami dan kewajiban-kewajiban diri dia atas suami. Kecuali apabila suami tadi memerintahkan maksiat kepada Allah, maka tidak boleh seseorang tadi mentaati. Bolehkah kita menuntut keluarga kerabat kita menghadiri sakaratul turno, menuntut kerabat dan keluarga kita mengucapkan syahadatul maut yakni la kalimat la ilaha illallah Sementara selama hidupnya tidak mengamalkan syarat-syarat Selama tidak mengamalkan syarat-syarat Rukun kalimat tauhid Dengan mengamalkan surat sekian ayat sekian Apakah kita bangga Apakah kita hanya berpikir dengan lisan tanpa amal perbuatan sebagaimana syarat syaratnya tentang iman? Apabila orang berhadapan dengan sakral maut, maka hendaklah dia mengucapkan kalimat tauhid dan runtut kalimat tauhid. Dan ini hendaklah kita apabila kita mendapatkan saudara kita sudah diponis dokter untuk tidak hidup, maka jangan taruh di dokter atau di rumah sakit. Karena kita tidak bisa untuk mentauhidkan. Kebanyakan orang dari ini ketika posisi dia dalam posisi nazar dalam kata ya Allah sudah biarkan diurusi bahkan pemandian jenazahnya diurusi oleh rumah sakit. Padahal kematian jenazah yang mungkin banyak sesuatu hal yang salah dan dia tidak tahu itu adalah salah. Oleh sebab itu ketika memang sudah dikatakan oleh dokter tidak ada harapan lagi untuk hidup, maka cepatlah keluarganya mentalkinkan dan menjadikan talkin itu selalu berada di samping kanan dan samping kiri. mengamalkan la ilaha illallah apakah selama hidup sementara selama hidupnya tidak pernah mengamalkan la ilaha illallah tauhid karena di sini Allah Subhanahu wa taala mereka sudah belajar tauhid tapi tauhid yang mereka yang mereka dalami adalah salah jadi kewajiban kewajiban kita adalah memperbaiki tauhid itu kepada Allah Subhanahu wa taala Apakah kita hanya cukup berpikir dengan lisan dan tanpa kita dan tanpa kita berpikir dengan perbuatan kita tidak boleh yakni kita harus berpikir dengan hati kita dan kita mengerjakan semuanya dengan niat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila orang itu bekerja sendiri-sendiri maka kekuatan itu akan terjaga kemana-mana. Bagaimana mengakui orang yang berakidah harus sunnah dan dia yang memenuhi amalan amal kepala sunnah berarti dia bukan alur sunnah. Berarti dia bukan alur sunnah karena ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka yang mengamalkan apa yang dikatakan oleh Rasul. Mengamalkan sunnah. Kalau mereka menyalahi apa yang dikatakan oleh Rasul, mereka bukan ahlu sunnah. Oleh sebab itu yang wajib bagi kita adalah kita menimba ilmu, kita belajar ilmu tentang apa yang pernah diajarkan oleh ahlu sunnah wal jamaah. dijelaskan tentang surat Yasin 69 ayat 3, 69 dan 70. Bagaimana bunyi Yasin 79 80? Al-yawma nahtimu ala qawlihim Yasin ayat 29, 69 ayat dan sampai ayat 70 saya tidak ada Al-Quran di depan saya ini namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang banyak hal yang terdapat dalam surat Yasin berkaitan tentang orang-orang yang masih hidup. Tetapi orang membaca surat Yasin ini pada peristiwa-peristiwa yakni pada peristiwa-peristiwa untuk bukan orang yang hidup akan tetapi untuk orang yang mati. Oleh sebab itu para pembaca Yasin seharusnya membaca lebih dalam makna surat Yasin ini. Apakah surat Yasin ini untuk orang hidup atau untuk orang yang telah meninggal? Jawabannya adalah mereka yang membaca surat Yasin rumah rumah mereka dan tidak membacanya di kuburan itu adalah salah satu bentuk membaca Al-Quran dari seperti yang pernah diterangkan oleh ayat-ayat sebelumnya. Surat Yasin 27 Wa in illa fi hadha al-wa'id fa idza mu'minun ya al يأتيهم بين الرسل إلا كانوا ينتظرون اليوم abau آباؤه Ya ayat, ayat 70 ayat 69 Coba dibacakan Al-Yawma Hah? kita, kita dan ya, pertanyaan Kiat-kiat kerjakan selalu ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Kiat-kiat untuk ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala didasarkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Dan kiat-kiat untuk menjadi ikhlas dalam beramal adalah dengan cara mengerti lawan daripada ikhlas mengerti lawan daripada ikhlas apa lawan ikhlas tadi Lawan yang tadi adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berbuat persekutuan Allah Subhanahu wa taala. di sini syirik yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna syirka la dhulmun 'adzim." Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Apabila kita, kita pelajari maka akan timbul ikhlas dalam diri kita. Tetapi apabila kita tidak mempelajarinya maka ikhlas itu tidak akan pernah timbul di dalam diri. Dan para ulama telah banyak menuliskan tentang masalah ikhlas ini. Dan yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah dunia yang yakni memasukkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada unsur yang lain itu ikhlas di dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah tanda-tanda bahwa seorang akan meninggal dunia? Tanda-tanda orang akan meninggal dunia ada. Dan seperti yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW, Rasulullah SAW ketika mau meninggal dunia, maka Rasulullah SAW terjatuh pingsan. Dan Rasulullah SAW sudah memerintahkan Abu Bakar untuk sholat bersama manusia. Dan pada waktu itu Abu Bakar menerima. Dan pada waktu Rasulullah SAW bermakmum dengan Abu Bakar, sementara Rasulullah SAW sholat dalam posisi duduk. Dari hadis ini berada kepada kita boleh orang apabila sholat dengan duduk dengan catatan apabila dia tidak sanggup lagi untuk berdiri seperti contohnya kegemukan tidak sanggup lagi untuk berdiri kemudian yang berikutnya karena sakit karena jatuh dan sebagainya itu boleh orang melakukan sholat itu dengan dengan duduk Nabi SAW mengatakan Salli qa'iman fa'illam tersetih fa'aidan fa'illam tersetih fa'ala jannah fa'illam tersetih tersetih fa'awin Wadhalika at'awul iman Salat tahliyah dalam kondisi berdiri, salli qa'iman Salat tahliyah dalam kondisi berdiri Fa'ilam tersetih kalau tidak bisa fa'aidan maka dulu Fa'ilam tersetih apabila tidak bisa pula maka Fasoli tidak bisa pula, maka yang dikatakan sholat tadi faedah jatin dengan Ketika tidak bisa lagi, maka lakukan sholat tadi dengan cara yang dimana? Dengan cara uh, duduk atau dengan cara memberikan uh, eh, isyarat Apakah ada tanda-tanda bagi orang yang mau mati ada? Ada tanda-tandanya yang ciri ciri Tetapi ciri-ciri tadi tidak mesti yang kita yakini sebagai benar. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merahasiakan Allah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak pernah menghabarkan tentang umur seorang. Kamu umurnya 60, kamu umurnya 50, kamu umurnya 40 tidak Rasulullah itu, yakni eh, fenomena Kematian ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala dan termasuk hal yang gaib yang wajib kita imani. Benarkah tadi dalam itu berpisah dari ya, Benarkah ketika Nuh berpisah dari badan ketika manusia baru tinggal dunia masih berada di sekitar rumahnya oh benarkah roh benarkah roh berpisah daripada ketika manusia baru meninggal dunia masih berada di sekitar ini tidak benar ini adalah khurafat yang tidak benar yang sengaja dikatakan ketakutan kepada manusia oleh sebab itu banyak sekali di antara Eh, orang-orang kita karena tidak benarnya cerita ini orang-orang kita kalau ada kematian maka orang kita, kita tidak akan berjalan di depan rumahnya tidak akan masuk rumahnya atau tidak akan tidur di kamarnya ini salah orang kalau sudah meninggal dunia maka mereka akan berada di alam barzah dan tidak berada bersama diri kita Adapun yang sering menakut-takuti manusia seperti hanya orang bergelantungan di pohon, kemudian mengancam dan sebagainya, ini adalah tipu daya syaitan agar manusia takut kepada jin dan syaitan. Sehingga ketika datang tiap datang malam Jumat dibikinkan kopi, ya kalau kopinya habis maka itu rohnya tadi haus, di habis diadab yang diraga, kemudian dibikinkan jenang mungkin kelaparan di sana tidak, di situ tidak. Allah Subhanahu wa taala katakan tadi dalam firman-Nya wa waraihim barzakhun yakni itu berada di alam barzakh sampai datang hari kiamat. Sampai datang hari kiamat. Apa yang terjadi di alam kubur sebelum terjadi hari kiamat? Apa yang terjadi di alam kubur sebelum terjadi hari kiamat? Seperti yang saya katakan tadi, apabila orang itu sudah dikuburkan di kuburan, maka dia akan didatangi dua malaikat. Azrafan Aswadan malaikatnya ini warnanya biru sampai dan akan ditanyakan di sana pertanyaan-pertanyaan itu. Mana Rasulullah siapa Tuhan kamu, wama juga dan apa agama kamu, wama juga apa eh, nabi kamu. Setelah itu, ya setelah itu, apabila orang tadi bisa menjawab pertanyaan kubur, maka orang tadi akan diberikan kenikmatan berupa tidur pulas disebutkan dalam hadis Nabi yang dilakukan oleh Anas bin Malik tadi dari baginya adalah sahih. Ketika seseorang itu berada di alam kubur dan mendapatkan kenikmatan kubur, maka orang tadi izin kepada malaikat, wahai malaikat, minta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya aku bisa kembali kepada keluargaku dan untuk mengabarkan kepada kepada mereka semua aku telah mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Malaikat mengatakan, jangan tidurlah engkau dengan tidur yang sangat pulas seperti tidurnya pengantin baru yang tidak berani orang membangunkan kecuali istrinya. Lihat tidurnya pengantin baru. Apakah ada pertuanya atau orang tuanya membangunkan dia yang sedang pengantin baru dari tidurnya? Paling tidak kalau orang itu pengantin baru dia akan bisa dulu dari orang tuanya berbulan madu. Kemana perginya baru balik lagi. Setelah menjadi pengantin lama baru balik lagi Malaikat penyuruh tidur, orang yang mendapatkan kenikmatan kubur tadi, tidurlah kamu, tidur. Naubatal aus, hatta yab'atallahu ta'ala min marjahika yawmal qiyamah. Itu dalam apa tadi? Sehingga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kamu dari tidurmu di hari kiamat. Artinya tidur yang dialami oleh orang, istirahat mendapatkan kenikmatan di alam kubur seterusnya didapatkan oleh orang tadi sampai datang hari kiamat. Sampai datang hari kiamat. Oleh sebab itu, orang mengatakan kuburan sebagai tempat peristirahatan adalah istirahat ya. Istirahat yang tidak diganggu oleh anak-anak. Antum sekarang istirahat, sedikit-sedikit anak antum nangis, sedikit-sedikit anak antum mulai, sedikit-sedikit antum akan mendengar suara berisik di luar. Tetapi ketika antum beristirahat di alam kubur, maka tidak ada yang mengganggu sedikit pun. Dan kondisi di alam kubur tadi, seperti yang saya sebutkan tadi, orang yang baik, orang yang beriman kepada Allah, dia akan mendapatkan yang makan yang luas. Dan akan mendapatkan baunya surga, sehingga bau yang wangi ini sempat menjadikan dia tidur sampai ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kalanya, mereka mengatakan ada apa ini, ada apa ini. Sepertinya, sepertinya mereka baru tidur kemarin. Sepertinya mereka baru tidur kemarin. Kemudian orang yang mendapatkan azab di alam kubur selalu berdoa di dalam kuburannya ya Allah mata tak bangkitkan kiamat dengan segera supaya aku tidak pernah menderita dengan siksa-siksa kubur ini. Dikatakan siksaan kubur yang mereka dapatkan salah satunya yakni Allah Subhanahu wa taala akan merubah amalan dia yang jelek menjadi orang yang jelek rupa dan memikul, dan memikul palu. Kemudian orang ini datang kepada mayat tadi dan mengatakan, "Siapa engkau?" Aku adalah amalanku yang buruk dan aku diperintahkan untuk mengadab diri engkau. Kemudian orang yang berburuk rupa tadi dijadikan bisu dan tuli oleh Allah Subhanahu taala dan kerjaannya cuma memukuli kepalanya dengan palu. Dan dikatakan palu yang digunakan untuk pukul orang tadi apabila digunakan untuk pukul gunung maka gunung itu akan menjadi surau, akan menjadi debu. Dan setiap kali orang tadi dihancurkan oleh Allah Subhanahu taala, Allah akan yakni akan hidupkan lagi akan diubah lagi begitu terus sampai datang hari kiamat. Tetapi apa yang bapak-bapak bapa ibu yang Allah Subhanahu wa taala tentang ada kubur ini itu adalah sesuatu yang gaib. Tidak boleh orang memasang kamera infrared di bawah tanah. Coba saya ingin tahu ada kubur itu ya. apa. Atau orang memasang rumah saja, baik itu di dalam, ditaruh di dalamnya, menjadikan satu eksperimen tidak tidak boleh. Karena dasar orang mengimani azab dan nikmat kubur adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Karena dasar yang menceritakan tentang masalah alam kubur ini adalah nafs dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW tidak boleh orang mengambil dari hukum-hukum yang lain. Oleh sebab itu adanya merah, cahaya merah, kamera bawah tanah dan sebagainya itu tidaklah menjadikan patokan kebenaran dan itu juga tidak menjadikan ya keimanan kita naik tapi yang menjadikan keimanan kita naik karena habar berita-berita yang datang dari Allah dan berita-berita yang datang dari Rasulullah SAW. Apakah terus dia berlanjut di atas di kuburnya? Iya, akan terus berlanjut di atas di kuburnya seperti hadis yang saya bawakan tadi fama yazalu mu'adzaban fiha hatta yab'ats Allah taala yaumil qiyamah senantiasa mereka diazab di dalamnya sampai datang kepadanya hari kiamat artinya semoga hari kiamat terus azab itu akan mereka dapatkan hukum-hukumnya siapa tahu hukum-hukumnya siapa tahu nanti mereka bisa meresapi dan berpikir lebih kritis adalah berpakaian dengan yang sunnah ini dan lain-lain saya mau tanya dua ini punya anak laki-laki bagaimana nanti kalau dikasih laki-laki saya ingin pun ingin tahu doa untuk punya anak perempuan kalau sudah dikasih tahu perempuan jadi saya punya bikin anak kembar. Ya ini doa untuk mendapatkan anak tidak ada doa khusus kepada ini semua. Anak itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah Allah memberikan rezeki kepada hambanya kepada hambanya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Akan tetapi kenapa orang tadi tidak punya anak? Mungkin diakibatkan karena perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Istaghfiru fakuntu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum bidrara wa ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakutus maka katakanlah istaghfiru li rabbikum minta ampun kalian kepada Allah, inna hukana wafar Allah itu Maha Dengan sebab istighfar kalian, yursilis samaa, Allah akan kirimkan langit. Yursilis samaa alaikum midrara, akan Allah kirimkan langit yang ada rezeki dari kamu. Wa yursikum bi amwalin dan Allah akan tambahkan harta kalian dan anak-anak kalian. Orang yang tidak memiliki anak adalah orang yang kurang istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau orang berlaku dan pernah berbuat dosa maksiat dan dia belum sempat bertobat kepada Allah. Kalau sebab itu salah satu terapinya orang yang belum punya anak adalah banyak beristighfar kepada dan berdoa dengan doa yang mereka yakini itu adalah doa dari hati dia yang mereka suarakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala udhuruni astajib lakum berdoalah kalian kepadaku maka Allah Subhanahu wa taala akan akan tiga pun dan itu adalah Apa sebab kalau orang yang meninggal mata terbelalak? Sebab orang yang meninggal mata terbelalak seperti yang digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW ketika Allah Subhanahu Wa Taala ingin mencabut roh kalau rohnya itu adalah roh yang baik maka malaikat yang mencabut roh ini akan datang membawa kain kafan putih dari surga yang berbau harum. Kemudian malaikat tadi akan menunggu di depan dia, menunggu di langit. Ya. Dan malaikat itu sangat besar sekali. Kemudian setelah itu malaikat mau datang menghampiri orang tadi. Kemudian roh tadi disaring sampai ke kepala. Ketika roh diceritanya sampai ke kepala, maka tadi mengikuti roh yang diterbangkan, ditaruh di kain putih yang dibawa oleh malaikat. Itulah yang menyebabkan orang yang mati itu terbelah karena yang mengikuti roh yang keluar dari jasadnya. Seperti hanya Rasulullah SAW pernah ditambahkan perjalanan seperti ini. Perjalanan yang pernah ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya tentang masalah kematian ini. Yakni ketika kematian itu datang maka akan ada malaikat maut berdiri di depan kepala kita dan mencabut yakni roh tadi. Sehingga menjadikan matahari terbelah. Tetapi, ikhwan fillah yang Allah Subhanahu wa taala, apabila kita bertanya tapi kepada perasaan roh bentuknya bagaimana? Itu adalah rahasia yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan. Yashaluna sahil roh dari roh bin amri roh. Ketika mereka semua bertanya tentang masalah roh, maka jawab bahwa Muhammad roh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh orang untuk memperdalam tentang masalah roh. Dan apakah kalau orang meninggal dengan senyum menghadap ke kanan itu tandanya dia sering meninggal meninggalkan dunia. Wallahu a'lamu bissawab. Apabila orang meninggal dengan kondisi demikian, mungkin dia adalah orang yang baik dan sebagainya, itu tergantung amalan yang mereka amalkan di akhir hayat. Apabila orang itu antara dia dengan kematian tidak ada jarak kecuali satu jengkal, kalau jika itu digunakan untuk berbakti kepada orang tua dan berbuat baik kepada orang tua atau berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala taat kepada Allah, maka insya Allah itu adalah husnul khatimah. Tetapi antara dia dengan kematian satu jengkal saja, yaitu dia berbuat maksiat kepada Allah, maka dia bukan termasuk orang yang baik seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Bagaimana kiat-kiat ya? agar siap menghadapi kematian terutama bagi orang yang berorientasi terhadap ini? Apabila kita ingin menjadikan kematian sebagai hal yang perlu kita ingat, pertama, hendaklah para kami sering melakukan ziarah kubur, khususnya bagi kaum laki-laki. Yang berikutnya hendaklah atau dianjurkan dia untuk banyak menghadiri proses sakaratul maut. Proses sakaratul maut. Kemudian apabila ada orang meninggal dunia, adalah dia mengkhususkan waktunya untuk mengikuti jenazah. Jangan datang ke rumah orang tadi dan kemudian pergi jauh. Tetapi mengkhususkan waktu untuk mengantarkan jenazah Dengan cara ini, insya Allah Taala kita akan selalu mengingat mati. Dengan cara ini, kita selalu mengingat mati bukan mengingat kematian dengan cara orang dibungkus kain kafan dan dimasukkan ke dalam lahat kalau sebelum malam kemudian diangkut. Ini cara yang demikian itu tidak pernah dicontoh oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ada orang mengingat kematian dengan cara apa? Menggali lubang dan dia duduk tidur di tiang lahatnya. Ya, tujuh hari tujuh malam. Supaya apa? Supaya ingat kepada mati. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Mengingat kematian itu simpel dan mudah kan? Kata Nabi, kunjungi kuburan, ziarahi kuburan itu pertanda kalian mengingat kematian. Dengan banyak kita mengingat kematian, maka semakin banyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat meninggal ada ada ada kubur apa yang ada ada kubur apa yang dianggap jasad atau roh saya katakan tadi, azab kubur itu berlaku untuk ruh dan jasad sekaligus. Itu pendapat yang selama ini saya pegang. Karena pendapat itu sangat kuatkan. Bayangkan salah satu hadis yang menguatkan pendapat ini adalah hadis yang saya bacakan tadi. Ida apabila salah seorang di antara kalian dikuburkan, maka akan datang kepada dia dua malaikat. Akan datang kepada dia dua malaikat. Lantas kedua malaikat tadi, kedua malaikat tadi yuhidanihi wa yujlisanihi mendudukkannya ya mendudukkan dan membangkitkan orang tadi yufidani, mendudukkan orang tadi menunjukkan bahasanya di malaikat tadi mendudukkan orang tadi berpengaruh kepada rohnya atau jasadnya kepada jasad Kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain juga yang menceritakan tentang perjalanan roh Ketika roh itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia termasuk orang baik kata Allah Subhanahu wa taala, tulislah amalan hambaku di dalam kitab yang dinamakan ini. Kemudian kembalikan rohnya kepada jasadnya seperti yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada diri Dan mereka berada di alam barzakh. Oleh sebab itu, kepada diri Allah Subhanahu wa taala bagaimana adab syukur itu terjadi pada rohnya dan jasadnya sekaligus. Sampai tidakkah jika alul waris bersaudarakan harta peninggalan yang pahalanya dilakukan untuk kubur? Kalau yang bersaudara itu adalah anak solehnya dari harta dia, insya Allah saudara saudaranya nyampe. Tapi bukan karena saudaranya, tapi karena anak solehnya. Karena yang ketiga ini tidak bertentangan dengan hadis saudara. dengan ayat Allah walaihsalallahu tidak wasallam itu yang pertama. Tidaklah ada satu usaha yang dilakukan oleh manusia kecuali dia mendapatkan apa yang dia usahakan. Kemudian yang kedua, tidak mana itu anda apabila ada itu meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah anak soleh. Maka apabila yakni yang ditinggalkan adalah anak soleh dan orang tua yang meninggalkan hartanya Allah Taala apabila anak soleh itu menginfakkan hartanya maka harta tadi akan diterima bukan karena perbuatan dia tetapi karena perbuatan anak soleh ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misal katakan roh adalah roh orang beriman hidup anak baca dalam surat kita jika roh beriman saling bertunjuk dengan kondisi keluarga yang akhirat benar tadi saya katakan mereka adalah tidur, artinya mereka istirahat dan roh itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan bertemu dengan orang tidur itu memang ada riwayat. Jadi seorang yang tidur bisa bertemu dengan orang dengan roh orang yang tahan. Tetapi perbedaannya roh orang yang tahan ini tidak bisa diajar bicara. Orang roh orang yang sudah mati tidak bisa diajar bicara. Kalau ada kita bermimpi bertemu dengan roh dan roh tadi bisa bicara, Ketahuilah itu adalah syaitan yang berubah menjadi wujud saudara kita yang lain. Oleh sebab itu Islam dalam masalah penegakan wahyu, Islam tidak pernah mengajarkan wahyu itu diambil dari mimpi, diambil dari mimpi. Karena apabila wahyu itu diambil dari mimpi, banyak sekali mimpi-mimpi yang itu merupakan buku daripada syaitan. Meskipun mimpi tadi, yakni dilakukan oleh orang yang soleh, tapi ada buku-bukunya dari siapa? Ada buku-bukunya dari siapa? Dan dalam masalah penegakan wahyu Allah Subhanahu wa taala tidak boleh orang menegakkan wahyu itu dari mimpi. Karena mimpi itu adalah yakni mimpi itu tidak semuanya adalah wahyu dari Allah atau tidak semuanya firman Allah Subhanahu wa taala. Apakah roh orang yang uh, Ali Zahid berada di burung ya. yang ada di surga, mereka berterbangan uh, eh, mengelilingi taman surga. Seperti itu. Ya? Itu ada Di alam kubur buku ini, di dalam di, di dalam buku ini di alam surga apa maksudnya kalau dia tidak keluar maka kamu lah yang harus melakukannya. Kalau kamu dalam berapa? 19. Kalau kamu tidak keluar, keluar dari kuburannya. Menurutmu apa yang apa yang dilakukan? Orang itu menjawab tentu dia akan berbuat berzikir kepada Allah atau Allah beri berkata kepada orang itu kalau dia tidak keluar maka kamulah yang harus melakukan. Jadi kalau seandainya dia tidak bisa keluar dari dalam kuburan, ya, mayit dan itu tidak mungkin keluar dari dalam kuburan, maka kamulah yang melakukannya Artinya kita yang melakukan untuk mengingat kematian tadi. Kita yang melakukan untuk mengingat e, kematian tadi. Ini perkataan dengan Hasan Basri. Berdiri sebuah kuburan sambil melihat kuburan dengan sesama. Selanjutnya ia menoleh kepada seorang yang ada di sini dan berkata, seandainya ia keluar dari kuburannya, seandainya dia keluar dari kuburannya, kuburannya ini menurut apa yang mereka lakukan? Orang itu menjawab tentu dia akan bertobat dan mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia tidak keluar untuk melakukan itu semua dan itu tidak mungkin, maka kamu yang masih hidup harus bertobat dan e, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Imam Hasan al-Basri. Kalau mereka bisa keluar dari kuburan ini, jadi itu tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan mereka berada di alam barzah dan tidak boleh bertemu dengan manusia. Kalau mereka ternyata boleh keluar, kembali lagi hidup lagi, maka mereka akan beramal dengan amalnya baik. Tetapi ini adalah mustahil itu terjadi pada orang yang meninggal akan kembali Kalau ternyata mereka tidak bisa kembali lagi, maka orang yang hidup harus mengambil pelajaran yang penting bahwasanya mereka harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari macam-macam dosa-dosa yang mereka lakukan. Bagaimana dengan sakaratul maut orang yang begitu hebat yang tampaknya Eh, Jalan menyakitkan bagi orang yang soleh. Benarkah ada keterangan bahwa sakaratul maut tersebut bentuk pengampunan dosa terakhir bagi seorang yang penjelasan. Ada satu riwayat satu asal dari seorang sahabat Rasulullah SAW yang bahwasanya sakaratul maut itu merupakan penyempurna dari e, dosa yang belum ditobatkan oleh Allah oleh diampuni diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hanya contohnya orang sudah bertobat di dalam hati tapi ada dosa dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditobatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sakaratul maut. Sehingga dalam perkataan seorang salaf mengatakan bahwasanya tobat bahwasanya kondisi sakaratul maut yang menimpa seorang, kondisi sakaratul maut yang menimpa seorang mukmin itu adalah kabar gembira bagi seorang Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat dari surga. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat dari surga dan Allah Subhanahu wa taala akan meringankan adabnya yakni ketika dia berhak untuk menerima adab. Itu fungsi daripada sakaratul maut. Di dalam buku ini di halaman 19 Adakah yang diakui dosa Apakah akan diampuni dosa orang yang melakukan perbuatan dosa padahal belum melakukan dosa tadi dia tahu itu adalah perbuatan dosa? Iya. Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apapun perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang dengan catatan apabila perbuatan dosa tadi dosa besar maka dia harus bertobat kepada Allah. Apabila perbuatan dosa tadi adalah dosa kecil, maka cukup dengan cara menjalankan kebaikan-kebaikan atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kita menjalankan kebaikan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Bagaimana bila jenazah yang telah dikubur ada wasiat kita dikuburkan di daerah kalau tidak dilaksanakan kami sebagai anak berdosa apa tidak? Setiap wasiat yang tidak ada keterangannya yang tidak ada contohnya maka tidak boleh dilakukan. Setiap wasiat yang tidak ada contohnya dari Al-Quran dan Sunnah maka tidak boleh dilakukan. Kullu syartin ma'al syartin kita bidahi wa huwa Setiap syarat apa saja yang tidak disebutkan dalam Al-Quran atau Sunnah maka syarat itu adalah batil. Dan apabila seseorang berwasiat kepada yang untuk memutuskan hidayah, maka tidak perlu kita mengubris wasiat tadi, karena wasiat itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan sekarang kalau orang tadi meninggal dan dibawa ke daerah berapa biaya yang keluar biaya Sementara hak seorang mayit apabila tidak dikuburkan pertama kali pertama kali bagi majid dan ahli warisnya untuk membereskan semua utang. Untuk membereskan semua utang. Utangnya beres semua. Setelah utangnya dibereskan, baru jenazahnya itu dimandikan dan dikamarkan. Setelah dikamarkan, dikamarkan dikuburkan. Kalau ini sudah selesai, maka boleh kita memikirkan yang lain tentang bagi warisannya dan lain sebagainya. Tapi hak seorang mayit apabila dia meninggal pertama kali kita harus ya mengeluarkan utangnya di mana saja karena usah ini akan menyebabkan dia terkatung-katung tidak akan mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan atau mendapatkan surga Allah Subhanahu Sebagai orang yang baru memahami sunnah, apa yang harus dilakukan terhadap lingkungan seperti ngaji, puasa tiga dan lain sebagainya? Pertama, harus paham kepada mereka agama yang benar dan di rumah para nabi, para nabi dan para rasul ketika mendakwahkan Islam dengan benar. Para nabi dan para rasul mereka mendakwahkan Islam tidak pernah bosan dan mereka tidak pernah punya pikiran sekedar target. Yang mereka pikirkan bagaimana umat ini bisa kembali kepada Allah, bisa rujuk kepada Allah, bisa yakni kembali kepada fitrah mereka yang Islam. Itu saja yang mereka lakukan. Banyak orang sekarang ini merasa dia sudah ngaji, merasa dia sudah pinter, maka maka mereka melakukan hal Semua orang tidak baik kalau tidak mau tidak baik dari tiga. Dikatakan nah, sudah tidak sudah sunnah lagi tidak ada tidak lagi jadi. Tetapi jadikan antum sebagai para nabi dan para rasul yang selalu berlah kasihan kepada umat. Lalu jangan rasul min anfusikum harisun alaihi ma'rifatun telah datang seorang nabi kepada kalian yang mana kami sangat semangat kepada kalian untuk memberikan hidayah kepada kalian. Telah datang yang telah datang kepada kalian seorang nabi dari bangsa kalian yang sangat peduli terhadap kalian, yang sangat semangat untuk memberikan petunjuk kepada kalian. Itu sifatnya. Minimal kalau kita mendapatkan hal-hal seperti ini kita harus mendapatkan Islam ini pelan-pelan. Alhamdulillah kita hidup di negara yang bebas, untuk menjalankan syariat Islam dan tidak ada kendala di dalam. Ini nikmat Allah yang paling besar. Oleh sebab itu, kita wajib syukuri pemerintah kita. Kita wajib bersyukur kepada pemerintah kita. Jadi, jadi bagaimana cara bersyukur pemerintah ini? Pertama dengan bersyukur kepada Allah dan kemudian dengan cara mentaati semua peraturan-peraturan pemerintah yang tidak melanggar atau tidak berseberangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebebasan seseorang menjalankan syariat Islam itu luar biasa. Di satu negeri, orang apabila menjalankan satu sunnah maka dikejar. Menjalankan satu sunnah saja dikejar. Karena apa? Karena orang yang memenjarakan ini belum tahu itu adalah Seperti contohnya sunnah Rasulullah saw yakni memakai siwak seperti hanya contohnya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan sok seperti sunnah yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak merasakan bismillah di tempat lain ketika yakni orang sholat tidak merasakan bismillah maka tidak oleh sebab itu di negeri kita ini adalah nikmat yang luar biasa dan kenikmatan yang harus kita jaga dengan cara kita mendapatkan Islam ini yang luar biasa dan mendapatkan Islam ini <clears throat> tidaklah seperti hari kita membolak balik ke telapak tangan kita gampang begitu saja tetapi mendakwakan Islam ini perlu kesabaran lihatlah contoh Rasulullah SAW dilempahi, dihina, dicaci, dimaki dan sebagainya tapi tetap sabar sabar karena sabar ini adalah kunci keberhasilan satu umat apakah jika ditemukan ayat yang sudah tetap putus setelah lama dikubur menunjukkan orang itu soleh hidup selamanya itu salah satu isyarat kepada Orang itu soleh dengan cara yang dasarnya tidak disentuh oleh bumi dan tidak dimakan oleh bumi dan Allah akan bumi untuk memakan. Itu salah satu ciri-ciri orang soleh. Atau orang yang dikasihnya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila sisi kita tidak ada pada seorang, kita tidak boleh mengatakan oh orang ini tidak soleh. Tidak, karena kesolehan orang itu bukan dilihat dari jasad yang ditemukan bukan, tetapi kesolehan orang tadi dilihat dari amal perbuatannya. Apakah amal perbuatannya sudah pas dengan ikhlas kepada Allah, dengan mudah berarti itu dicontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita dilarang memakai kasut atau sendal ketika berjalan di antara dua kubur, ada hikmahnya. Wallahu a'lam hikmahnya dari yang tahu yang jelas, yakni kita disuruh memperlakukan orang yang meninggal itu seperti hanya orang hidup. Artinya kita hormati kuburannya tidak dijemput, tidak dibikin tempat duduk seperti di Jakarta itu kuburan atau kobel itu jadikan tempat pariwisata gratis. Bahkan saya pernah jalan salah satu TPU di Pondok Kelapa itu subhanallah orang sudah pakar di atas. Dia tidak melihat di kuburan di bawah. Kenikmatan yang dia alami, yang dia dapatkan ketika itu, itu akan hilang dengan datangnya kematian. Subhanallah, kenapa mereka tidak pernah memikirkan kematian? Karena hati mereka sudah lelah. Sudah. Seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW, apabila seorang mukmin, seorang muslim itu berbuat dosa, maka akan dititikkan di dalam hatinya satu titik hitam. Tak tapi kalau ini terbentuk sehingga ketika semakin banyak cinta di dalam hatinya, hati dia akan menjadi cinta dan hati dia tidak akan terima hidayah. Oleh sebab itu, bapak-bapak ibu yang Allah SWT, cara mengasah hati kita, memutihkan hati kita, mengkilaukan hati kita, kembali lagi jernih cemerlang dengan cara kita duduk dan dengan cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dengan cara kita mengingat apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak pernah baca sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya orang yang mengerjakan sholat dan orang yang menunda sholat itu nanti akan dikumpulkan dengan Fir'aun. Apa hadisnya ada hadis yang sahih? Wallahu Saya tidak pernah mendapatkan hadis. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang melalaikan sholat termasuk orang-orang yang sahur, orang-orang yang lupa. Yaitu sahur orang-orang yang lupa Orang-orang yang lupa, lupa akan kewajiban sholat. Yang kedua, orang yang mengakhirkan waktu sholat itu adalah orang-orang yang sahur. Wailul lil al alladzina hum sholat sholatihim sahur. Terasa wail bagi orang-orang yang lu yang sholat. Kenapa bagi mereka terasa wail? Karena mereka lupa akan sholat. Demikian. ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bermanfaat. Ada pertanyaan yang belum sempat saya jawab pada kesempatan Eh, siang hari ini mudah-mudahan kita bisa jawab pada kesempatan-kesempatan yang akan datang.